والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حياة الأرواح ومفتاح باب الانشراح وجامع الفتح من الفتاح وطالع اليمن والصلاة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini untuk meneruskan kajian dari Kitabul Hikam karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita memasuki kalimat hikmah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه من أشغله حق ربه عن حقوق نفسه وحقوق إخوانه فهو عبد الحضرة ومن أشغله القيام بحق نفسه عن القيام بحق ربه وحق إخوانه فهو عبد الشهوة ومن أشغله, ومن أشغله القيام بحقوق إخوانه عن القيام بحقوق ربه وحقوق نفسه فهو عبد الرئاسة ومن أشغله القيام بحقوق ربه وحقوق إخوانه عن القيام بحقوق نفسه فهو صاحب وراثة Beliau menerangkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ada empat macam golongan manusia golongan yang pertama adalah man ashghalahu haqqu an hukuki nafsihi wa hukuki yaitu seseorang yang dia sibuk untuk mengurus hak Tuhannya sampai dia lalai sampai dia lupa di dalam mengurus hak dirinya dan hak saudaranya sesama muslim maka orang yang semacam ini dinamakan Abdul Hadrah budak Allah yang tenggelam di dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala golongan yang kedua adalah man ashghalahul qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbihi wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdu syahwah yaitu seseorang yang dirinya disibukkan dengan mengurusi keperluan dirinya saja sampai dia lalai mengurus hak-hak atau keperluan dari saudaranya dan keperluan dari Tuhannya maka orang yang semacam ini dinamakan fahuwa abdu syahwah dia adalah budaknya syahwat golongan yang ketiga wa man asghalahul alqiyamu bihuquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi rabbih wa huquqi nafsihi yaitu seseorang yang dia sibuk mengurus tentang penilaian saudaranya sesama muslim yang diurusi orang lain sampai dia nggak mengurus haknya Allah dan juga dia nggak mengurus haknya dirinya sendiri maka dia dinamakan bahwa abdur riasah maka ini adalah budaknya kekuasaan atau budaknya kepemimpinan dan golongan yang keempat waman azghalahul qiyamu bihuquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi nafsihi fahuwa sahibu wirasah dan barang siapa seseorang yang sibuk ngurusi keperluannya Allah dan mengurus saudaranya sesama muslim sampai dia lalai mengurus keperluan dirinya sendiri maka dia adalah pewaris daripada para nabi sahibu wirasah pemilik warisan dari para nabi dan para rasul pemilik warisan dari para ulama itu tadi adalah empat macam golongan manusia golongan yang pertama adalah orang yang mana dia itu cuma sibuk cuma fokus kepada hak Tuhannya sampai dia lalai untuk mengurus dirinya dan untuk mengurus masyarakat sekitarnya ini adalah Abdul Hadra. Ini adalah hamba yang tenggelam di dalam cinta kepada Allah. Sifat yang demikian ini ini baik. Tapi yang lebih baik yang sahibul wirasah itu tadi. Yang demikian ini istilahnya ini baik, tapi masih ada yang lebih baik lagi. Terkadang ada seseorang dia yang diurus cuma antara dirinya dengan Allah. Sampai-sampai kalau di dalam masyarakat dikatakan ini orang nggak begitu waras. Penampilannya compang-camping mungkin. Kemudian bajunya yang dipakai juga lusuh. Di kalangan manusia dia nggak dikenal sebagai orang yang waras. Tapi sesungguhnya dia memiliki rasa cinta di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Orang yang sudah istilahnya dia menyelam ke dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai yang ada di hatinya itu cuma Allah maka orang yang semacam ini adalah orang yang makzur dia jadi diampuni dia walaupun dia di dalam kehidupan bermasyarakat dikatakan tidak baik ataupun sikapnya kurang sempurna maka dia dimaafkan. Kenapa? Dia ini sudah istilahnya hatinya itu sudah selalu bersama Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Abu Hurairah, Inna Allah Taala yuhibbu min khalqihi al asfiya al akhfiya al abriya. Wahai Abu Hurairah, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai makhluknya yang asfia hatinya bersih. al akhfiya yang dia nggak dikenal, samar, dia nggak dikenal oleh masyarakat. Bukan nggak dikenal secara umum tapi nggak dikenal dia ini orang yang baik. Al-abriya orang yang selalu berbuat kebaikan. satu ru'usuhum yang rambutnya itu tidak teratur al-mughabbaratu wujuhuhum yang mukanya itu lusuh al-khamasatu butunuhum yang perutnya itu lapar illa min kasbil halal kecuali dari harta yang benar-benar halal alladzina ista idza ista'dzanu 'alal umara'i lam yu'dzan lahum mereka ini adalah seseorang yang apabila mau minta izin kepada para penguasa nggak dikasih izin kenapa dianggap orang rendahan wa in khatabul mutana'amat lam yunkahu kalau dia ini minta perempuan yang cantik minta perempuan yang kaya nggak diberikan kenapa dianggap dia ini orang hina orang rendah wa in ghabu lam yuftaqadu apabila dia ini menghilang dari masyarakat masyarakat tidak merasa kehilangan dianggap dia ini tidak ada manfaatnya wa in hadaru lam yud'u kalau dia hadir di kalangan masyarakat dia tidak dihiraukan Tidak dianggap ada acara pernikahan jarang diundang ada acara walimah baik walimah hitan ataupun walimah perayaan yang lain-lain pesta-pesta yang lain dia jarang diundang kenapa enggak dikenal wa in tala'u lam yufrah bitul atihim kalau dia ini muncul nampak ada di masyarakat masyarakat enggak begitu senang dengan kehadirannya biasa aja wa in maradu lam yu'adu kalau dia ini sakit enggak ada yang jenguk dia Wa in matu lam yushhadu. Bahkan kalau dia ini meninggal, nggak ada yang datang jenazahnya, jarang. Tapi dia dicintai sama Allah. Kemudian para sahabat heran, "Ya Rasulullah, kaifalana birajulin minhum?" Ya Rasulullah, tolong kami dikasih contoh salah satu orang ngajak daripada kalangan mereka. Qala dzaka Uwais al-Qarani itu adalah Uwais Al-Qarani. Rasulullah ngasih contoh satu orang yaitu Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mensifatkan beliau pada lama. Sejak lama sudah disifatkan sama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais wa ma adraka ma rajulun ma'rufun fis sama majhulun fil ardi. Was itu adalah seseorang yang dikenal para penghuni langit tapi nggak dikenal para penduduk bumi. Itu Uwais Al-Qarani. Disifatkan oleh Rasulullah. Beliau seorang pria yang pernah terkena penyakit belang akan tetapi kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu was doa minta sama Allah supaya ada satu bagian yang jangan sembuh. Supaya dia kalau lihat bagian itu dia ingat sama nikmatnya Allah. Itu was al-qarani. Kemudian Rasulullah berkata lagi Ala wa innahu idza kana yaumil qiyamah wa qila lil ibad udkhulul jannah bahwasanya nanti suatu saat di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada para hamba masuklah kamu ke dalam surga wa yuqalu li uwais kifashfa semua hamba dikatakan eh masuk surga tapi kalau uwais kamu berdiam diri dulu di sini kasih syafaat siapa yang ingin kamu masukkan ke dalam surga fayushaffi'uhullahu fi mithli adadi Rabi'ah wa Mudhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat dengan berkat Uwais ini kepada kaum sebanyak kaum Rabi'ah dan kaum Mudhar. Kaum Rabi'ah dan kaum Mudhar itu kaum termasuk yang paling banyak di kalangan Arab waktu itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, "Ya Umar wa ya Ali, idza ra'aitumahu fatluba ilaihi yastaghfir lakuma yaghfirullahu lakuma wahai Umar dan wahai Ali kalau kamu ketemu sama dia maka kamu berdua minta mintalah kalian berdua ini supaya Uwais beristighfar untuk kalian berdua pasti Allah akan mengampuni kalian berdua di dalam perkataan ini ada pelajaran jumhur ahlu sunnah wal jamaah kita sepakat bahwasanya sahabat itu yang paling mulia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali atau ada pendapat lain lagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman berarti kita sepakat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini lebih mulia daripada Uwais tapi diajarkan apa? minta doa sekalipun orang yang mulia itu bisa minta doa bahkan dianjurkan untuk minta doa kepada orang yang tingkatannya itu di bawahnya kenapa pelajaran untuk husnudhan dan untuk menghargai sesama muslim sekalipun kita apalagi kita kita terkadang minta doa pilih-pilih maunya sama minta doa sama yang orang yang begini yang begini yang begini Padahal kita nggak tahu. Mungkin ada di kalangan masyarakat kita ini masih ada uas-uas Al-Qarni. Kita nggak tahu. Mungkin ada orang yang dianggap gila. Dianggap dia itu orang yang bodoh, dianggap dia itu orang yang tidak waras, tapi dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Sayyidina Umar ini selalu mencari Uwais Al-Qarani sedangkan Uwais Al-Qarani beliau adalah orang yang nggak mau dikenal Uwais Al-Qarani itu kegiatannya sehari-hari itu dia makanan pokoknya itu ngambil di tempat sampah jadi dia cari makanan-makanan sisa yang masih layak dimakan sama dia dimakan Kemudian pernah suatu ketika ketika dia masih nyari makanan di tempat sampah, datang anjing, anjingnya jeguk gitu, jeguk-jeguk di dekat Wes. Kata Wes, ya kalau bahaya anjing, nih ini makananmu dan ini makananku. Kamu makan yang ada di dekatmu dan aku makan yang ada di dekatku. Jangan kamu jeguk kepada saya fa in justa sirat fa in justu sirat fa ana khairun mink wa illa fa anta khairun minni Wah anjing kalau saya ini nanti lewat siratul mustaqim saya masuk surga baru saya ini lebih mulia daripada kamu tapi apabila saya ini jatuh di suratul mustaqim saya ini jatuh dan masuk neraka engkau ya anjing lebih mulia daripada saya gitu wasal koroni Dia kalau punya harta, hartanya itu diambil sebagian untuk disedekahkan. Diambil sebagian disedekahkan. Kemudian yang sisanya lagi disimpan untuk keperluan bukanya dia. Buka puasanya dia. Karena uas ini selalu puasa. Jadi kalau punya uang disimpan untuk uang buka puasa, nggak nyimpen untuk sahurnya juga loh. Nyimpen cuma untuk buka puasanya aja, sisanya disedekahkan. Setiap hari doanya Allahumma la tu'akhidni miman bata ja'ian min ummati Nabi Muhammad. Ya Allah, aku ini jangan dimintai pertanggungjawaban ya Allah kepada orang-orang yang tidur dalam keadaan lapar daripada kalangannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang miskin ini pada luas Al-Qarani. Akhirnya Sayyidina Umar waktu itu mencari-cari terus bagaimana Uwais Al-Qarani selalu ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarani sampai akhirnya ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah dan di akhir daripada masa kekhalifahannya beliau sebelum beliau meninggal waktu itu beliau datang ke kumpulan orang-orang yang haji kemudian Beliau menyerukan, "Ala ijlisu illa man kana min ahli Yaman." Wahai orang-orang yang haji, duduklah kamu semuanya melainkan orang yang ya- yang dari Yaman. Yang dari ya- yang selain dari Yaman semuanya duduk. Faqala ala ijlisu illa man kana min ahli Kufah. Kemudian menyeru lagi Sayyidina Umar, Wahai orang-orang Yaman, kan yang duduk sudah tinggal orang Yaman, duduklah kalian semuanya melainkan yang dari Kufah. Yang bukan dari Kufah semuanya duduk. Ala ijlisu ila man kana min murad. Wahai orang Yaman, duduklah kamu semuanya kecuali yang berasal dari kabilah Murad, dari suku Murad. Duduk semuanya kecuali yang dari suku Murad. Kemudian menyeru lagi Sayyidina Umar, "Wahai manusia, duduklah kali kamu sekalian, melainkan yang dari Koran, Karena Mekwes al qarani nama daerahnya Koran. Akhirnya semuanya duduk kecuali cuma satu orang. Wa kana amma Uwais. Dan dia ini adalah pamannya Uwais. Kemudian Sayyidina Umar tanya, "Aqaraniun anta?" Kamu ini dari daerah Koron? Naam, Ata'rifu Uwais? Kamu kenal sama Uwais? Akhirnya dia bingung. Wa matas al andalika ya amral mu'minin? Kok kamu tanya yang demikian wahai amral mu'minin? Saya ini bingung kalau mau nunjuk Uwais kepada kamu. Di daerah kami itu cuma ada satu orang yang namanya Uwais. Ma fina ahmak minhu wala ajanna minhu wala ahwaj minhu. Dan di antara kami tidak ada yang lebih bodoh daripada Uwais. Tidak ada yang lebih gila daripada Uwais. Dan tidak ada yang lebih membutuhkan, maksudnya lebih miskin daripada Uwais. Fabaka Umar. Kemudian nangis Sayyidina Umar. Bika lebih itu pendapatmu tentang dia. Tapi dia tidak seperti itu. Li'annahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata bi syafaatihi mislu Rabi'ah wa Mudhar. Aku dengar Rasulullah bersabda akan masuk surga dengan syafaatnya si Uwais ini sebanyak kaum Rabi'ah dan kaum Mudhar. Ada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali tanya, "Di mana Uwais?" "Uwais ini sekarang saya tinggal untuk jaga unta-unta kami, alat transport kami di Padang Arafah. Bayarannya 4 dirham. Saya, saya tinggal di situ." Jadi kalau zaman sekarang Uwais ini tukang parkir didatangi ke sana sama si nomor sama si Ali dilihat masih sholat di bawah pohon ketika didatangi sama si nomor sama si dina Ali Wasni mempercepat sholatnya kemudian salam kemudian sama si Umar ditanya betul engkau yang namanya wes iya saya yang namanya wes langsung dipeluk sama si dina Umar dipeluk sama Sayyidina Umar dipeluk sama Sayyidina Ali kemudian Tanya Uwais, sedangkan engkau berdua ini siapa? Sayyidina Ali yang menjawab, ini Amirul Mukminin, istilahnya presidennya sekarang. Lebih hebat dari presiden. Kalau presiden itu cuma satu daerah, tapi kalau Amirul Mukminin seluruh wilayah Islam. Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sedangkan saya Ali bin Abi Thalib. Wah terkenal semuanya Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib. Langsung Uwais ini kaget, ya Allah, wahai Amirul Mukminin, saya minta maaf kalau saya kurang sopan kepada kamu. Wahai Ali bin Abi Thalib, engkau orang yang berjasa di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah membalas semua jasa-jasamu terhadap Islam. Mama Sayyidina Umar, ayo engkau masuk Mekah sama aku. Mau saya ambilkan pakaian, mau saya ambilkan harta yang banyak. Gak tahu wes, tidak perlu ya Sayyidina Umar saya ini jaga hewan-hewan ini saya nanti dapat bayaran 4 dirham saya ini dapat bayaran 4 dirham saya nggak tahu saya masih bisa hidup tidak sebelum saya menghabiskan 4 dirham ini buat apa banyak-banyak saya pakaian yang saya pakai ini saya tidak tahu ini pakaian lebih dulu mana lusuhnya pakaian ini atau kematiannya saya saya nggak tahu nomor kaget Ya sudah, kamu mau mau kemana? Tinggal di daerah mana? Apa perlu saya kirim surat buat gubernur di tempat tinggal kamu supaya gubernur tersebut mengurus kamu? Kata Wes tidak perlu, wahai Sayyidina Umar. Saya ini orang yang memilih hidup seperti ini, saya nggak pengen dikenal. Sesungguhnya, wahai Umar, nanti di depan jalan ini ada rintangan, ada bukit yang terjal tidak akan bisa melalui bukit itu maksudnya bagi kehidupan dunia kehidupan dunia yang menuju kepada surga tidak bisa melalui bukit ini melainkan orang-orang yang dia hatinya itu bersih orang-orang yang hatinya itu takut kepada Allah orang-orang yang tidak suka bermewah-mewahan kemudian Sayyidina Umar banting hartanya itu ke bumi ya Allah seandainya ada orang yang datang dan mau ngambil kekhalifahan ini tak serahkan semuanya sama menangis Sayyidina Umar bin Khattab ini cerita tentang Uwais Al-Qarani akhirnya Uwais Al-Qarani setelah itu menghilang tidak pernah kelihatan lagi sampai akhirnya ada seseorang yang bernama Harim Ibn Hayyan Harim ibnu Hayyan ini kemana-mana dia mau ketemu sama Uwais. Akhirnya dicari-cari dapat kabar ternyata Uwais sedang ada di pinggir sungai. Ternyata setelah dilihat betul Uwais lagi ada di pinggir sungai. Didatangi sama Harim bin Hayyan. Wahai betul engkau yang namanya Uwais? Iya. Yeah saya betul orang yang bernama Uwais sedangkan engkau Harim bin Hayyan Wah, ini Harim bin Hayyan ini kaget loh kok kamu kenal sama saya ya orang yang kenal sama Allah maka dia akan kenal kepada semua selain Allah itu kata Uwais maksudnya apa sama Allah disingkapkan hijabnya kemudian Harim bin Hayyan minta nasihat sama Uwais nasihatnya panjang di antara nasihatnya itu diperintahkan seseorang itu untuk selalu ingat sama mati Orang itu kalau sudah selalu ingat sama mati dia nggak mungkin maksiat. Kenapa? Takut dicabut nyawanya ketika maksiat. Orang kalau selalu ingat sama mati dia nggak mungkin makan yang haram. Kenapa? Takut ketika dia makan yang haram datang kematiannya. Orang yang selalu mengingat mati dia nggak mungkin sibuk mengumpulkan dunia yang banyak. Kenapa? Belum sempat dimanfaatkan sudah keburu meninggal nanti yang ada bukan harta yang dia manfaatkan, justru hisab yang dia dapat. Kemudian Harim bin Hayyan ini menangis. Kemudian Harim bin Hayyan, ya wes saya mau ikut kamu kemanapun kamu pergi. Kata wes, tidak boleh. Jangan ikut saya. Saya orang yang seperti ini. Saya kepingin kemana-mana itu tidak ada yang kenal sama saya. Wes ini kalau diceritakan kalau dia masuk ke satu daerah, kemudian sudah ada yang tahu kalau dia ini orang yang soleh dia keluar dari daerah tersebut dan tidak jarang uas ini lewat depannya anak kecil-kecil dilempari batu dipikir orang gila sering padahal kalau kita mau melihat uas Al-Qarani ini dia sudah diceritakan sama Rasulullah puluhan tahun sebelum dia muncul di kalangan masyarakat Rasulullah sudah nyebutkan sifat-sifatnya. Coba kita lihat. Penilaiannya Rasulullah dengan penilaiannya manusia. Rasul menilai dia orang yang mulia, sedangkan manusia menilai dia orang yang hina. Apa terus bermasalah bagi Uwais? Penilaian manusia nggak bermasalah sama sekali. Bahkan dia menghindari ketenaran, dia nggak mau disanjung, dia nggak mau dipuji. Dia nggak mau dihormati. Ini adalah hamba Allah yang sudah tenggelam di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Harim bin Hayyan setelah ditolak permintaannya untuk menjadi muridnya Uwais untuk bisa ikut dengan Uwais kemanapun Uwais berkata lagi setelah ini kamu tidak mungkin lagi ketemu dengan saya. Nanti kita akan ketemu di telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka berpisah. Tapi kata Hadim bin Hayyan, saya ini setiap Jumat pasti mimpi ketemu dengan Uwais. Akhirnya di zaman Sayyidina Ali, Khalifah Sayyidina Ali, Uwais ditemukan meninggal di barisan di dalam perang Siffin di barisan pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditemukan Uwais al qarni meninggal di situ. Ini adalah sebagian contoh daripada Abdul Hadrah, budak yang sudah tenggelam di dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Hadrah. Jadi kita jangan gampang-gampang menilai orang. Terkadang orang itu memang hina di mata manusia, tapi belum tentu dia hina di mata Allah dan terkadang seseorang itu mulia di mata manusia tapi belum tentu dia itu mulia di mata Allah belum tentu orang yang disanjung oleh banyak orang dia orang yang mulia belum tentu bisa jadi dia orang yang paling hina mungkin di mata Allah kemudian golongan yang kedua yaitu man ashghalahul qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdu syahwa Barang siapa yang dirinya ini dia berdiri untuk ngurusi cuma kepentingannya dirinya dan dia lupa dengan kepentingan Allah dan kepentingan saudaranya sesama muslim maka dia ini adalah budaknya syahwat budaknya syahwat yang diurus cuma kepentingan dirinya aja dia nggak ngurus urusan agama haram biarkan tabrak terus aturan Allah nggak diperdulikan haram ditabrak ini bisa mendolimi orang lain nggak peduli yang penting enak buat dia Leverman Allah disebutkan Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu melihat manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai tuhan? Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau ini wahai Muhammad akan menjadi pelindungnya dia? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Apakah engkau wahai Muhammad mengira mengira dia ini mendengarkan nasihat kamu mengira dia ini memiliki akal untuk mencerna omongan kamu inhum illa kal an'ami walhum adhullu sabila sungguhnya mereka itu kata Allah sama tidak lain melainkan seperti hewan-hewan ternak balhum sabila bahkan mereka itu lebih sesat lagi yang diurusi cuma hawa nafsunya aja ini orang-orang model-model orang yang dia kepingin menjalankan sesuatu langsung tidak pernah kepingin makan ya makan. sekalipun bulan Ramadan kalau kepingin makan ya dia makan dia nggak peduli lihat harta sekalipun hartanya orang fakir miskin kalau dia pengen ngambil ya diambil dia nggak peduli merugikan Allah ataupun merugikan orang lain ini adalah yang bernama abdus syahwat, budaknya syahwat, budaknya hawa nafsu. Menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Ini orang yang tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah waman ajghalahul qiyamu bihuquqi ikhwanihi anil qiyami bi hukuki rabbih wa hukuki nafsihi fahuwa abdur riasa barang siapa yang dirinya itu sibuk dengan mengurus hak-hak saudaranya yang diurusi cuma manusia sampai dia ini lalai mengurus haknya Allah dan hak dirinya maka dia ini adalah budaknya kekuasaan budaknya pangkat budaknya jabatan bahaya kalau orang itu sudah dia ini cinta sama harta bahaya kenapa agamanya bisa hancur tapi kalau orang itu sudah cinta sama kedudukan agamanya bisa hancur hartanya bisa hancur juga mau cari pangkat keluarkan biaya kampanye banyak panggil juru kampanye orang yang pintar bicara disiapkan hotel kalau perlu dikasih minuman keras dikasih wanita penghibur ngundang dangdut sekalipun hartanya semuanya dikeluarkan cuma biar dapat simpati masyarakat akhirnya apa belum tentu dia mendapatkan simpati masyarakat hartanya habis agamanya juga hancur dia tidak memiliki derajat di sisi Allah bahaya dikatakan oleh Rasulullah hubbul mali wal jahi yunbitanin nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'ul bakla sungguhnya cinta harta dan cinta kedudukan itu keduanya mengakibatkan sifat munafik di dalam hati Sebagaimana air itu bisa menumbuhkan tumbuhan. Yang diurusi cuma cari harta sama cari kedudukan. Makanya heran masyarakat itu kalau sudah tahu ada orang ambisi jadi pemimpin, sampai dia bayar orang untuk milih dia, ini justru hati-hati kita. Kenapa? Kalau dia sudah jadi hartanya kita diambil sama dia. Jadi kok kalau ada orang mau jadi pemimpin, terus kok bagi-bagi uang, cari dukungan ke sana sini, ngasih bantuan ke sana sini, justru dia harus dicurigai. Kenapa? Dia mesti nanti mau cari ganti, hartanya kita diambil. Hartanya orang-orang miskin diambil sama dia. Hartanya rakyat diambil sama dia. Ini orang cinta kedudukan. Kemudian ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bani dhariyani ursila fi zaribati ghanamin bi asra'a ifsadan min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim." Apabila ada dua serigala yang berbahaya yang sudah lapar, kemudian serigalanya ini diterjunkan di sekelompok kambing ini pasti ngerusak kan? Langsung makan sana, makan sini, hancurkan sana, hancurkan sini, serutuk sana, serutuk sini. Itu tidak lebih merusak daripada cinta harta dan cinta kedudukan yang ada di hatinya seseorang muslim. Serigala itu tadi merusak kambing dibandingkan cinta harta dan cinta kedudukan merusak agamanya orang muslim itu lebih cepat cinta harta dan cinta kedudukan merusak agamanya seseorang muslim ada yang dicari cuma kepengen dapat pujian manusia ibadah karena manusia akhirnya sedekah cuma karena manusia semua yang dilakukan cuma karena manusia biar dapat pujian ini merusak agama cinta kedudukan dan kita semua dibersihkan daripada sifat-sifat yang merusak agama kita insyaallah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau berkata, "Innama halakun nasi bittiba'il hawa wa hubbits Sesungguhnya yang menyebabkan manusia itu hancur itu dua, mengikuti hawa nafsu dan cinta pujian. Walau dipuji sama orang senangnya setengah mati. Perlu kita ketahui manusia itu sekarang detik ini dia muji, belum tentu 10 menit kemudian dia mencaci. Kalau yang kita cari pujian manusia, nggak mungkin ada puasnya manusia itu. Kita ngasih uang ke dia satu juta misalkan, kemudian kita ngasih orang, uang ke orang lain 2 juta. Kita dapat pujian, yang satu juta marah-marah. Ini nggak adil, dia nggak berbuat baik padahal dapat uang satu juta ini manusia ya kalau yang dipikir itu cuma pujian manusia nggak mungkin tenang hidupnya wah nanti saya kalau berbuat demikian nanti diomongkan ya sama orang-orang ya saya nanti takut dirasani jelek saya nanti takut dirasani ini dan itu hatinya nggak mungkin tenang kenapa yang diurus itu cuma penilaian manusia hatinya nggak mungkin tenang Bahkan kata Sirina Ali itu termasuk penyebab hancurnya seseorang. mengikuti hawa nafsu dan mencintai pujian. Itu adalah golongan yang ketiga. Golongan yang pertama Abdul Hadroh, ini golongan baik. Golongan yang dua ini jelek. Abdul Syahwat, budaknya hawa nafsu syahwat dan budaknya kedudukan. Ini jelek ini, dua ini jelek. Dan yang ketiga adalah man ashghalahul qiyamu bi huquqi rabbih wa huquqi ikhwani Barang siapa yang seseorang itu dia itu sibuk mengurus urusan Tuhannya dan mengurus urusan saudaranya sesama muslim daripada dia itu sibuk mengurusi kepentingannya sendiri maka dia adalah pewaris daripada para nabi. Ini golongan yang paling baik. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, nasi Abdul, ya Rasulullah, bagaimana orang yang paling baik? Mukminun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Yang pertama adalah seseorang mukmin yang dia berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan dengan hartanya sama man kemudian siapa sama rajulun mu'tazilun fi syi'bin min syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nas min syarrih yang kedua adalah seseorang yang menyendiri di sebuah tempat beribadah sama Allah dan dia meninggalkan kehidupan bermasyarakat karena takut pengaruh buruk dari masyarakat. Itu urutan yang nomor dua. Jadi urutan yang pertama adalah orang yang selalu berjuang di jalan Allah baik dengan jiwanya maupun dengan hartanya. Ini pewaris para nabi. Yang diurusi kepentingannya Allah sama kepentingannya orang lain. Bagaimana supaya orang lain ini jadi dekat sama Allah? Kepentingan dirinya nggak diurus sama dia. Nah, ini adalah pewaris daripada para nabi. Nabi Muhammad itu menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah itu dikatakan dulu perempuan yang paling kaya. Janda yang paling kaya waktu itu. Nikah sama Nabi dapat berapa tahun jadi janda yang paling miskin, jadi perempuan yang paling miskin. Sebelum menikah dikatakan Khadijah adalah perempuan yang paling beruntung di kalangan kaum Quraisy. Setelah dia menikah sama Nabi, jadi Khadijah perempuan yang paling menderita di kalangan kaum Quraisy. Hartanya habis untuk dakwah di jalannya Rasulullah. Ngurusi orang dan ngurusi kepentingannya Allah. Ini pewaris daripada para nabi. Orang itu mau berdakwah tidak terbatas harus ustadz. Dakwah itu tidak terbatas harus kiai dakwah itu bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat guru ngajar di sekolahan dia bisa dakwah ayo diajak bareng-bareng muridnya sholat duha tidak usah semuanya yang mau aja sampai muridnya punya kebiasaan sholat duha ini dakwah orang yang punya karyawan dia bisa dakwah Siapa yang mau kerja di sini syarat waktu duhur sama asar harus sholat berjamaah. Ini dakwah namanya. Orang yang kerja di kantor waktu istirahat, ayo kita sholat berjamaah. Ini dakwah namanya. Jadi dakwah itu tidak melulu harus orang dai, harus orang yang ustad. tidak demikian. Semua elemen masyarakat bisa untuk dakwah. Menyeru manusia ke jalan Allah Katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menyeru kepada kebenaran, maka dia itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dan orang yang mengikutinya tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Kita ngajarkan orang sholat duha misalkan. Dia menjalankan sholat duha, kita dapat pahalanya. Dia dapat, kita dapat. Terus baginya dia berkurang, nggak berkurang sedikit pun. Tetap dapatnya sama. Makanya penting dakwah menyerukan, menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah. Ini. Jadi pewaris para nabi Katakan juga dalam hadis biasanya itu ulama al ulama warasatul ambia ulama adalah pewaris daripada para para nabi tapi perlu disampaikan pada kesempatan kali ini bukan semua ulama itu pewaris para nabi ulama yang pewaris para nabi itu adalah ulama yang mengikuti jalannya nabi Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Ulama itu disifatkan oleh Allah bukan orang yang banyak kitabnya, bukan. Bukan orang yang ceramahnya hebat, bukan. Bukan orang yang sering tampil di televisi, bukan. Bukan orang yang pengikutnya banyak juga, bukan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya Allah itu ulama. Jadi ciri-cirinya ulama yang paling dominan, yang paling utama itu takut kepada Allah. Itu ciri-cirinya ulama. Ulama yang ketika dia memberikan nasihat, dia takut sama Allah. Ini nasihat saya, mudah-mudahan bisa menyeru kepada kebaikan. Ini ulama yang sebenarnya. Dan sekarang, mohon maaf, banyak ulama yang bukan pewaris Nabi ceramah nanti ceramahnya mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Ceramahnya menyesatkan sana, menyesatkan sini. Kadangkala berfatwa tanpa ada ilmu. Ditanya, yang sering di TV ini. Hati-hati makanya kalau lihat TV. Lihat satu-satunya yang ada di TV, diseleksi dulu fatwanya. Ini gimana ini hukumnya? Dijawab, ya kalau menurut saya itu hukumnya halal, padahal haram. Kalau menurut saya, jadi dan jawab hukum berdasarkan akalnya dia. Nah, siapa yang mau mengikuti akalmu? Nah, kita ini justru mengikuti para ulama yang sebelumnya, para pendahulu kita ulama-ulama yang istiqomah. Jawab kalau menurut saya. Ada lagi macam-macam sekarang. Ulama paginya acara di TV, ceramah, sorenya di infotainment lagi pacaran. Ini ulama macam apa kayak gini? Oh ini kita bertaaruf bukan berpacaran. Sama hukumnya. Keluar makan bareng kok taaruf. Haram. Ini ulama-ulama yang semacam ini bukan pewaris para nabi. Ada lagi ulama malah ceramahnya porno. Ini kadang-kadang banyak ini. Ulama malah ceramahnya porno. Ini dia ngajinya ini ngaji kitab apa ini ulama model kayak begini ini? Ya kalau cuma mau bicara porno, bicarakan badannya perempuan, nggak usah jadi ulama. Di pinggir jalan banyak yang bisa ngomong demikian. Makanya hati-hati memilih ulama. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Yang penting jadikan diri kita ini pewaris dari para nabi. Kita ngikuti ulama-ulama yang istiqomah. Ngikuti ulama-ulama yang jalannya lurus ngikuti ulama-ulama akhirat kita ikuti kita ikuti kita jadikan diri kita ini pewaris daripada para nabi mari yang kita pikirkan itu kepentingan Allah dan kepentingan manusia gimana caranya manusia ini supaya jadi baik tidak usah harus mikir sak kota sulu gimana coba jadi baik tidak usah terlalu berat kita pikir keluarga kita aja kita lihat kita lihat oh ada yang sholatnya belum beres anak kita misalkan subuhnya kok belum kena kita urusi gimana caranya supaya subuhnya anak kita beres istrinya belum menutup aurat dengan sempurna kita urusi gimana supaya caranya istri kita ini menutup aurat dengan sempurna kalau kita ini dikenal istilahnya sepuh di kalangan masyarakat baru kita urusi masyarakat kita RT kita misalkan gimana caranya supaya jadi RT yang islami kalau kita ini punya pengaruh di kecamatan, sekelas kecamatan, kita pikirkan gimana supaya masyarakat di kecamatan ini menjadi masyarakat yang islami. Ini pewaris dari para nabi, nggak harus nunggu jadi ustadz, siapapun bisa. Siapapun bisa untuk menjadi pewaris para nabi, yang penting syaratnya yang diurus itu kepentingannya Allah dan juga kepentingan hamba-hambanya Allah. Kepentingan diri sendiri, kepentingan hawa nafsu tinggalkan Kemudian kita semua tergolong menjadi golongan apabila kita tidak bisa menjadi golongan yang kesatu yaitu hamba yang tenggelam dalam cinta kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang nomor empat yaitu harus bisa menjadi golongan yang merupakan pewaris daripada para nabi. Mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah, dilancarkan semua urusan kita, disembuhkan yang sakit diantara kita, diberikan kepada kita kesehatan, kelancaran di dalam semua urusan kita baik kesehatan jasmani maupun rohani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina محمد يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنون علينا بالإقبال وكن لنا واصلح الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود في الحال يا موجد الخلق القرآن وموسع كل بران أسألك اسبا سترا سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصرف كسود والأعمال ربي عليك اعتمادي إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك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 wa sahli kulli hal ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi ajma'in wa ala imatil mustahidin wal mufassirin wal muhadithin wa musannifil kutubi nafi'ah ajma'in husan minhum sayyidina al-imam al-muhajjid Rahman bin Isa wal habib bin bin Ahmad bin Isa wal habib bin Sayyidina al-Jad Ustaz al-Adam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi thumma lairul habib bin Sayyidina al-Jad Syekh Abdurrahman bin Muhammad Singka wal habib Bakar Sakran wa habib Ali bin Abu Sakran wa habib Abdullah bin Abu Bakar Ilus Akbar wa Habib Bagarni Sumairul Habib Nafakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim Al Habib Ahmad bin Muhammad Al Habsi Wal Habib Abdurrahman Al Jufri Mul Arsyih Sumairul Habib bin Yusuf bin Abid Al Hasani Sumairul Habib bin Kutub Al Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al Tash Syekh Ali bin Abdullah Baros Sumairul Habib bin Kutub Al Syar Waqtil Bad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Al Bilad Wal Habib Ali bin Abdullah Lidrus Wal Habib Ahmad bin Zain Al Habsi Wal Habib Ali bin Abdullah Segaf ثم إلى الحبيب سقى بن محمد سقى وجميع أولاده ثم إلى الحبيب حسن بن سهيل البحر والحبيب عبد الله بن سوين بن ظهير والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب على طاس ثم إلى الحبيب بن شيخنا قربتنا حبيب بن سيدنا الجد الحبيب محسن بن علوي السقى والحبيب بن شيخنا قربتنا حبيب بن علي بن محمد الحبشي والحبيب أبو بكر بن عمر بن هيا والحبيب بن شيخ قربتنا حبيب بن أبو أبو بكر بن محمد السقى والحبيب شيخ بن نجار السقى والحبيب إبراهيم بن أجيل السقى والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقى والحبيب محمد أنس بن علوي الحبشي والأستاذ محمد نجيب بن السقى وأصولهم وفروعهم وتلميذاتهم وشيخهم ولن تصب إلى الجمعين ثم إلى أرواح أولياء وهذه البلدة وما شهده زلها وبهجهم وعلى الله وأسرارهم عند الله وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء سبيل ويعلمنا تأويل ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليل وأن الله يتولى أمرنا ويحسن أخلاقنا ويوسع ويوسع ويوسع ويوسع ويواسع أرزاقنا ويشفي مرضنا ويؤافي مبتلانا ويزيدنا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهم ما وهبوا لكم الرجال من العلوم والأعمال وأخلاق ونيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Bismillahirrahmanirrahim Rabbana anfa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa qarabatilana fi dinina Ma ahlil kunfi untha wa dakar Rabbi fafikna wa fikhum lima Taradhati kaulan wa fi'lan karama Warzukil kula halalan daima Wa alkhiyat kila'a ulama Nuhda bil khairi wa nufa kulla syar ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر رضا بك رضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واقفز زر